Rahimani wa rahimakumullah. Merupakan konsekuensi daripada kehidupan di dunia ini dan menyatakan diri ini seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala adalah keharusan menerima akan ujian musibah yang datang secara tiba-tiba bahkan terkadang bertubi-tubi tanpa diprediksi. Allah Jalla wa ala telah berfirman di dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang pertama dan yang kedua.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 Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menurunkan berbagai ujian, berbagai musibah kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan para rasul dan umat-umat mereka. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين maka dengan itu Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Dan di saat itulah akan diketahui orang-orang yang dusta. Orang-orang yang tidak jujur dalam menyatakan aku beriman. Karena memang dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Di sebagian waktu terkadang seorang berada di dalam keriangan. Di waktu lain dia akan berada di dalam kesedihan. Itulah makna firman Allah di dalam Al Imran, "Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas." Itulah dunia, hari-hari yang silih berganti. Hari ini seseorang terkadang berada di dalam sebuah nikmat, berada di dalam keriangan, berikutnya dia akan berada di dalam kesedihan. Di sebagian waktu dia berada di dalam kekayaan, maka di suatu yang lain Allah akan mengujinya dengan kemiskinan. Di sebagian masa Allah berikan kepadanya jabatan yang begitu tinggi dan begitu kokoh. Di waktu yang lain Allah menarik jabatan-jabatan tersebut. Wacilkal ayyamu yudawiluha bainan nas. Itulah dunia adalah hari-hari yang silih berganti. Dikatakan oleh seorang ulama salaf, Imam Abdurrahman ibnu Bakrah. Beliau menyatakan man ahabbal baqa faliwattin nafsahu 'ala al-masa'ib. Barang siapa yang ingin hidup di dunia ini, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menerima musibah ujian yang akan datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi kepadanya. Karena itu merupakan konsekuensi dari kehidupan di dunia yang hina yang fana ini. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين kami akan menguji kalian. Kami akan mencoba, akan menurunkan berbagai musibah, akan menguji kalian bisyai'in minal khauf dengan rasa takut. Wal dengan kelaparan. wa dengan kekurangan pada harta kalian wal anfus pada jiwa-jiwa dimatikan secara tiba-tiba dari orang-orang yang kita cintai di dunia ini ibunda kita ayahanda kita ataukah orang-orang yang kita cintai selain mereka wasamarat dan Allah akan menguji kalian dengan mengurangi dari buah-buahan dari tanaman-tanaman kalian apa hikmahnya Bukanlah tujuannya untuk menyiksa hamba-hambanya. Allah Hakim, Allah Maha Hikmah, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Rahman, Allah Maha Rahmah. Wa ma rabbuka bighallamin 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya, tetapi hikmahnya wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka orang-orang yang bersabar? Yang Allah perintahkan Nabi untuk memberikan berita gembira kepada mereka Allah sebutkan pada ayat berikutnya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaitu mereka orang-orang apabila musibah menimpa mereka secara tiba-tiba dicabut nyawa ibunya dicabut nyawa ayahnya Allah panggil istrinya, Allah panggil anaknya dan kerabatnya yang dia cintai secara tiba-tiba yang tidak pernah dia prediksi. Maka mereka mengatakan, "Idza asabatu musibatun qalu inna lillah." Semua kita ini adalah milik Allah. Allah berhak memanggil kapan Dia inginkan dan Allah berhak mengambil kapan yang Dia kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita ini kelak akan kembali kepadanya. Maka Allah pun berfirman, "Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Maka bagi mereka salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hambanya diterangkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah. Zikruhu wa sana'uhu indal malak. Yaitu pujian dan sanjungan Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka Allah menyatakan ulaika alaihim. Maka mereka itu yang menyatakan menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ketika musibah datang secara tiba-tiba menimpa mereka. Maka bagi mereka salawat dari Allah. Wa rahmah. Yang kedua bagi mereka rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Jalla ala. Coba perhatikan cerita berikut ini. Bagaimana para sahabat Nabi benar-benar menerapkan ayat tersebut seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Rawah. Suatu hari Allah Jalla wa'ala mencabut nyawa putra tersayang yang masih balita. Setelah kematian putranya tersebut, tidak ada tanda-tanda kesedihan, tidak ada tanda-tanda layaknya seorang yang sedang mendapatkan musibah. Tetapi beliau memakai pakaian yang indah, beliau banyak sejuk. Maka di antara teman-temannya berkata, "Wahai Abdullah bin Rahah, bukankah Allah sedang mengujimu? Bukankah engkau sedang mendapatkan musibah putramu baru saja meninggal dunia? Kenapa tidak nampak pada dirimu kesedihan?" Maka dijawab oleh sahabat yang mulia tersebut, "Kenapa aku harus bersedih? Dikarenakan meninggalnya putraku, seharusnya aku malah bergembira." karena Allah telah menjanjikan kepadaku tiga perkara yang salah satu dari tiga perkara tersebut lebih baik, lebih indah daripada dunia beserta isinya. Maka beliau pun membacakan firman Allah di atas tadi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Demikian mereka para sahabat Nabi. Karena mereka tahu bahwa dunia ini adalah tilkal ayyamun dawiluha, adalah hari-hari yang silih berganti musibah cobaan dari Allah Jalla wa ala merupakan konsekuensi daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allah telah menyatakan syai'in minal khauf sedikit rasa takut. Pernahkah kita merasakan ketakutan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya selama 13 tahun. Mereka di Mekah ditindas, mereka dibunuh, mereka diancam, harta mereka dirampas dikerjakan la haula wala quwata illa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiga tahun bersama para sahabatnya bersama istrinya Khadijah, Abu Bakar beserta anak istri beliau, Umar beserta anak istri beliau, Uthman beserta anak istri beliau, Ali beserta anak istri beliau dan sahabat-sahabat yang lain dikepung di dalam sebuah lembah oleh kufar Quraisy selama tiga tahun. Bagaimana rasanya mereka dikepung di dalam sebuah lembah selama tiga tahun, makanan tidak masuk dan mereka tidak mampu keluar untuk membeli sesuatu di pasar Mekah. Sehingga disebutkan di dalam sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sampai memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Selama saudara hidup di dunia ini, pernahkah kelaparan yang menimpa saudara sehingga membuat saudara memakan dedaunan yang ada di pohon tetapi Rasulullah kita, ibunda kita Khadijah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain yang mereka jauh lebih mulia daripada kita. Mereka telah merasakan itu semua. Mereka sampai memakan dedaunan yang ada di lembah tersebut karena mereka dikepung oleh kufar Quraisy. Maka Allah ingatkan, bisyai'in minal khauf. Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Pernahkah kita mendengar seorang wanita di zaman Rasulullah yang bernama Sumayyah bersama suaminya Yasir dan putranya Ammar. Setu keluarga ini ditangkap oleh kufar Quraisy karena beriman kepada Rasulullah. Maka mereka bertiga diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang sering dilalui oleh kufar Quraisy. Maka setiap kufar Quraisy yang melewati mereka menyiksa mereka melakukan apa yang dia inginkan terhadapnya sehingga datang Abu Jahal dengan membawa sepelepah kurma kemudian menusuknya kepada kemaluan wanita mukminah ini yang bernama Sumayyah sebelum mereka mati Rasulullah melewati mereka melihat mereka sedang disiksa tubuh-tubuh mereka berdarah hanya demi menyatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Rasulullah tidak bisa berbuat banyak Rasulullah hanya bisa berkata sabran ala yasir fa inna mau'idakumul jannah wahai keluarga Yasir bersabarlah kalian sesungguhnya surga adalah balasan untuk kalian maka semakin tegar Yasir Sumayyah pun semakin kokoh di atas keimanannya dia dipaksa untuk murtad dipaksa dan dipaksa tetap mereka tidak mau murtad sehingga Abu Jahal datang membawa sepelepah kurma dan menusuknya di kemaluan wanita mukminah tersebut Sumayyah sehingga beliau menjadi wanita pertama kali syahid di dalam Islam bisyai'in minal khawf wal dan dengan sedikit rasa lapar selama kita akan hidup di dunia sudah berapa hari kita pernah merasakan kelaparan? Berapa hari di rumah kita, dapur di rumah kita tidak hidup? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah pilihan Allah, adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wa in kunna lanamuru ila al-hilali thumma al thumma al-hilal ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار kami sempat melihat hilal bulan hilal berikutnya hilal berikutnya tiga kali berturut-turut dalam dua bulan penuh Sesungguhnya selama dua bulan penuh tersebut tidak ada api yang hidup di rumahnya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka ketika mendengar tersebut, Urwah bin Zubair tercengang, beliau sedih. Wahai si umuna, wahai ibunda, wahai khalah bibiku. Famakana ya'ishukum kalau dua bulan berturut-turut di rumah kalian tidak hidup api, maka apa yang kalian makan? Apa yang Rasulullah makan? Karena mereka sangat sayang kepada Rasulullah. Ketika dia mendengar Rasulullah bersama istrinya dua bulan penuh di rumahnya tidak hidup api, dia pun bertanya, apa yang kalian makan di saat itu, hai bibiku? Maka Aisyah menjawab, al-aswadan, kurma dan air putih. Siapa di antara kita yang paling miskin? Siapa di antara kita yang paling sedikit pendapatannya? Pernahkah dia merasakan kelaparan seperti dirasakan oleh hamba pilihan Allah ini? Hamba yang paling mulia Allah ini dua bulan penuh di rumahnya tidak hidup api. Pernahkah sesemiskin kita, sebutuh-butuh kita, rumah kita pernahkah sebulan di rumah kita, dapur rumah kita tidak hidup? Hampir-hampir tidak didapatkan. Maka Allah ingatkan Walju Allah akan menguji kalian dengan rasa kelaparan. Abu Hurairah terkadang harus mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang luar biasa menimpa beliau. Sedangkan kita berpoya-poya, bahkan berlebih-lebihan di dalam makan dan meminum. Kemudian Allah menyatakan wa naqsim minal amwal Allah akan menguji kalian dengan sedikitnya harta kalian wal anfus dan Allah akan mematikan beberapa jiwa orang-orang yang kalian cintai secara tiba-tiba. Tiba-tiba datang musibah Allah mencabut nyawa salah satu di antara orang yang kita cintai. Ini adalah konsekuensi keimanan. Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran kita. ahli flamin Ahasiban ya nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira setelah mereka berkata kami beriman bahwa mereka tidak akan diuji walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta Allah ingin melihat dan disitulah nampak seorang mukmin yang jujur dengan seorang mukmin yang lemah imannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala haf, fa in asabahu khairun yatma'anna bih, wa in asabatu fitnatun yanqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ini ada yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja Bagaimana dia beribadah di ujungnya saja Allah terangkan fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau ketika dia dekat dengan agama Allah, dekat dengan Allah, Allah memberikan kebaikan, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan pendapatan yang banyak, dia merasa nyaman dengan agama ini. Dia sadar bahwa kalau kita beriman, kalau kita beramal soleh, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi kata Allah, wa in fitnah fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tetapi begitu datang yang namanya ujian, datang yang namanya musibah, dia langsung meninggalkan agama Allah. Sungguh dia merugi dunia dan akhiratnya dan itulah kerugian yang sesungguhnya. Inilah hikmah daripada itu semua. Allah bukan untuk mendolimi kita di dalam menurunkan musibah, melainkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda yaqulullah taala ma li'abdi 'indil jazaa idza qawadtu safiyahu illa al-jann fa sabara wahtasab illa al-jannah Allah telah berfirman Rasulullah bersabda Tidaklah ada balasan di sisiku untuk hambaku yang ketika aku mencabut nyawa salah satu dari orang-orang yang dia cintai ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, karib kerabatnya fasabar kemudian dia bersabar illal jannah kecuali surga adalah balasan untuk dia di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bihabibatin, awwaztuhumal jannah." Apabila aku menguji hambaku dengan aku cabut dua mata pandangannya, maka aku ganti dengan surga. Inilah hikmah daripada musibah. Maka hendaknya musibah yang menimpa kita agar kita jadikan sebuah musibah yang bernilai ibadah sehingga membuahkan pahala dan sesungguhnya kesabaran itu tidaklah bernilai ibadah dan tidaklah membuahkan pahala kecuali ada rasa harap akan pahala di sisi Allah dan di awal perkara karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamas sabru inda sajmatil ula sesungguhnya sabar yang dianggap ibadah sabar yang membuahkan pahala itu di awal perkara Hal itu Rasulullah sabdakan ketika beliau melihat ada seorang wanita sedang meratapi bayinya di kuburannya. Rasulullah ingatkan isbiri taqillah wahai sang wanita bersabar takutlah kepada Allah dia menangis di depan di atas kuburan putranya maka dia menjawab ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati pergi kamu kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan dia nggak tahu Rasulullah yang mengingatkan dia malah dia usir Rasulullah karena kesedihan yang menimpanya. Maka disampaikan kepadanya bahwa itu adalah Rasulullah. Itu Nabi yang mengingatkan kamu. Kenapa kamu katakan pergi kamu? Itu Rasulullah. Maka dia pun pergi ke rumah Rasulullah dan mendatangi Rasulullah dan meminta maaf. Maka Rasulullah katakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang ibadah itu dan sabar yang membuahkan pahala itu adalah di awal perkara. Kalau setelah kejadian semua orang akan sabar karena tidak manfaat lagi yang namanya kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim innahu huwas Samiil alim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الناس عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون sidang jamaah salat Jumat pada khutbah yang pertama kita telah mendengar bahwa merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah adanya musibah adanya ujian yang datang secara tiba-tiba dan terkadang bertubi-tubi dan setelah itu kita juga telah mendengar pentingnya bersabar dan berihtisab ketika musibah itu datang. Maka dari itu kita dapat memahami bahwa begitu pentingnya kita mendidik anak istri kita dengan pendidikan agama agar mereka dididik dengan kekuatan Al-Qur'an Karim dengan kekuatan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga iman mereka kokoh ketika musibah datang maka mereka bisa menyikapinya dengan sikap yang diinginkan oleh syariat agama ini yang mulia ini tetapi kita melihat tatkala sebagian anak kaum muslimin ditimpa musibah karena jauhnya mereka dari pendidikan agama. Karena kedua orang tua mereka tadinya tidak memberikan pendidikan yang bagus dari pendidikan agama. Sehingga ketika datang musibah secara tiba-tiba, miskin tiba-tiba, bapaknya meninggal tiba-tiba. Tidak sedikit kita melihat anak kaum muslimin ada yang stres. Ada yang bunuh diri, ada yang lari ke sabu-sabu, ada yang lari ke ganja, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Apa sebabnya itu semua? Karena tidak ada kesabaran dan tidak mungkin kesabaran itu melekat di kalbu seorang hamba kalau dia jauh dari Allah Jalla wa Ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayuhan nas yaqulu rabbuna Jalla wa Ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصر مجاهدين منهم اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا ربنا أرنا, أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة